jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kufur nikmat sebab kehancuran kufur nikmat sebab kehancuran Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Rabbmu berkata, "Seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut untuk kalian." la in kafartum tetapi kalau kalian kafir, Kalian kufur ingkar terhadap nikmatku. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah keras. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat di atas mengajarkan kita agar menjadi hamba yang senantiasa syukur atas nikmat Allah dan mengajarkan kepada kita agar menja agar jangan menjadi hamba yang kufur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmatnya. Karena kalau kita ingin menghitung nikmat Allah nggak akan terhitung berapa besar, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Kata Allah, seandainya kalian mau menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu dapat melakukannya. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kebanyakan manusia hanya melihat zahirnya. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, operasi, sakit pada tangannya, pada otaknya, butuh berapa ratus juta untuk berobat. Sesungguhnya kita semua adalah orang yang kaya. Apakah ketika ada orang yang datang kepada saya tawar matamu 100 juta, ada yang mau kasih? Tidak akan ada yang mau memberikan matanya. Mata satunya lagi, telinganya saya beli 100 juta ada yang mau kasih Enggak akan ada yang mampu enggak akan ada yang mau memberikan itu maknanya dalam tubuh kita itu sangat besar nikmat Allah maka hendaknya kita melihat buka mata kita jangan hanya sekedar melihat gohir kita nggak punya apa-apa kemudian kita berkata miskin tapi lihatlah kepada diri kita Allah berikan kesehatan Alhamdulillah itu nikmat yang tak terhingga syukuri dengan banyak ibadah kepada Allah. Syukur niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syukur adalah dia senantiasa memuji Allah setiap dia mendapatkan rizki. Berapapun pendapatan yang dia dapatkan, penghasilan yang dia dapatkan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini rezeki saya. Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki. Karena dengan syukur yang sedikit akan terasa banyak. Sebaliknya kalau kita kufur, tidak syukur, yang banyak pun kerasanya sedikit. Yang banyak pun akan dirasa di dalam hati ini kurang. Maka kalau ada jemaah sekalian yang merasa kurang, kurang padahal punya penghasilan, punya gaji, mungkin kurang syukur. Sehingga hatinya masih gelisah, merasa, merasa, merasa kurang dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat masih banyak orang-orang yang jauh lebih miskin, jauh lebih susah daripada kita. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah bahwa syukur menjadikannya sedikit terasa banyak Sebaliknya kufur yang banyak pun akan terasa sedikit Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya Adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang saya dapatkan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, termasuk kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah adalah dengan dia banyak berkeluh kesah. Kenapa saya hanya dapat segini? Kenapa saya demikian? Kenapa saya kurang? Dan seterusnya. Itu maknanya dia kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kepada dirinya. Dan juga termasuk kufur atas nikmat Allah adalah dengan dia menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, Masya Allah, kamu sudah sukses sekarang. Masya Allah, kamu sudah kaya. Masya Allah, kamu sudah jadi orang tinggi, orang hebat. Apa dia jawab? Ya pastilah, ini karena kerja keras saya. Ya pastilah, karena orang tua saya begini dan begitu. Ini maknanya dia kufur terhadap ahsan minna min ba'du dharra masathu la yaqulunna hadali. Ketika apabila dirasakan atau diberikan kepada mereka rahmat berupa kelapangan, rizki, kemudahan urusan, min ba'du dharra masathu, setelah dia ditimpa kesusahan, la yaqulunna saya mereka mengatakan hadali ini milik saya, ini punya saya. Lupa dia kalau itu semua milik Allah Subhanahu keras yang dia upayakan gak ada apa-apanya tidak akan berarti kalau Allah tidak berkehendak. Lalu bagaimana ungkapan yang baik dalam rangka menisbahkan atau menyadarkan nikmat tersebut? Katakan kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, Alhamdulillah ini karunia dari Allah. Kemudian sebab kerja keras saya. Itu adalah ungkapan yang benar. Daripada mereka yang pertama yang mengatakan, itu karena kepintaran saya, itu karena kerja keras saya. Ini kufur nikmat. Maka yang benar adalah ucapan, Alhamdulillah ini karunia dari Allah, kemudian sebab dari kerja keras saya. rahimani Jangan seperti Korun. Korun itu menterinya Fir'aun. Allah berikan kepada dia kekayaan yang sangat banyak. Sangat melimpah. Sampai-sampai kalau kita nemuin harta, oh ini harta Korun. Iya, sampai sekarang kalau nemu harta disebutnya apa? Harta korun. Saking banyaknya hartanya korun seakan rizki dan karunia yang banyak. Ketahuilah wahai saudaraku fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kufur nikmat itu adalah salah satu sebab kehancuran nikmat tersebut. Kufur terhadap nikmat itu adalah salah satu sebab hilangnya atau hancurnya nikmat tersebut dari diri kita. Maka disebutkan di dalam Al-Qasas ayat selanjutnya ayat 81, "Fa Nabi bihi wa bidarihi ardh maka kami tenggelamkan korun bersama hartanya di dalam rumahnya, semuanya ditenggelamkan. Hartanya yang banyak nggak bermanfaat sedikit pun kalau orang sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa sombong. Jangan pernah kita merasa besar, jangan pernah kita merasa kaya dengan banyaknya harta yang kita miliki, dengan banyaknya rumah dan kendaraan yang kita miliki. Kalau Allah sudah berkehendak hari ini, jangankan hari ini, detik ini Allah binasakan. Jangan pernah sombong. Siapa kita? Kita hanya dikeluarkan oleh Allah dari setetes mani. Kemudian dibalut dengan darah. Digumpal dengan, dibalut dengan daging. Hingga tumbuhlah jadi kita sekarang ini. Sehingga kita pun nanti akan kembali kepada tanah. Gak ada yang kita bawa. Harta sebanyak apapun gak akan ada yang kita bawa. Hanya amalan soleh yang akan kita bawa di akhirat nanti. Oleh karena itu, ikhwan rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Di antara syukur kita kepada Allah juga adalah dengan menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, menggunakan anggota tubuh kita, nikmat Allah tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kesehatan, gunakan untuk ibadah. Allah berikan harta, gunakan untuk infak di jalan Allah. Karena dengan infak, orang justru akan bertambah nikmatnya. Gak ada ceritanya, gak ada kamusnya. Dengan sodako, harta menjadi berkurang. Dohirnya berkurang, tapi hakikatnya bertambah di waktu yang lain, Allah akan tambahkan nikmat tersebut berkali lipat. Atau bahkan Allah tambahkan nanti di akhirat. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara salah satu bukti bahwa kufur nikmat akan menghancurkan nikmat tersebut. Yaitu kisahnya korun yang ditenggelamkan bersama harta di dalam rumahnya. Binasa semua. Kemudian diantara bukti juga bahwa kufur nikmat adalah sebab kehancuran sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan terkait tiga orang dari pihak dari Bani Israel. Tiga orang dari binak Bani Israel. Yang pertama Abros, seseorang yang diuji dengan penyakit kulit pada tubuhnya. Kulit kena penyakit kusta, sehingga orang-orang lari menjauh dari dia karena merasa jijik. Orang yang kedua, akro, yaitu penyakit pada kepalanya sehingga rambut rambutnya, nggak tumbuh rambut. Laki-laki yang ketiga akma, Allah yang hilangkan, yang Allah hilangkan pandangan matanya. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus orang malaikat datang kepada mereka semuanya. Yang pertama, malaikat datang kepada Abros. Dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Maka laki-laki yang terkena penyakit kulit tadi berkata, saya ingin kulit yang mulus, kulit yang bagus, warna yang bagus. Maka diusaplah tubuhnya oleh malaikat tadi, maka atas izin Allah dia sembuh. Maka sebelum malaikat meninggalkan ditanya, harta apa yang paling kamu suka? Laki-laki tadi menjawab, unta. Diberikanlah kepadanya unta yang lagi hamil. Kemudian malaikat datang kepada yang kedua, tersebut ditanya, apa yang kamu maukan? Saya ingin rambut yang bagus, karena manusia banyak yang lari karena jijik dengan saya. Maka diusaplah laki-laki tersebut oleh malaikat tadi, atas izin Allah, sembuh. Ditanya, apa harta yang kamu inginkan? Dia menjawab, Al-Baqar, sapi. Diberikanlah kepadanya sapi yang lagi hamil. Malaikat datang kepada laki-laki yang ketiga yang buta matanya. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Laki-laki tadi menjawab, aku ingin Allah mengembalikan pandangan mataku. Maka diusaplah matanya atas izin Allah sembuh. Maka ditanya pula apa yang kamu inginkan dari harta? Dia menjawab, saya ingin kambing. Subhanallah, semuanya diberi, semuanya ujian. Kebaikan itu ujian, sakit juga ujian. Semuanya yang ada di muka bumi dari kebaikan dan keburukan itu ujian dari Allah. Berlalu beberapa waktu sampai-sampai dikatakan satu lembah penuh dengan unta, satu lembah penuh dengan sapi, satu lembah penuh dengan kambing. Berkembang usahanya. Hingga kemudian datanglah ujian Allah berikutnya. Allah utus malaikat yang sama dengan menyerupai seorang yang terputus perjalanannya, ibnu sabil. Ya habis bekalnya. Malaikat tadi datang kepada yang pertama, yaitu yang dulunya kena penyakit kulit. Dia bilang, wahai tuan, saya telah kehabisan bekal. Bisakah anda menolong saya? Saya hanya berharap kepada Allah, kemudian kepada anda untuk memberikan kepadaku unta agar aku sampai di tempat tujuan. Apa yang dia katakan laki-laki tadi? Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan, tidak bisa. Maka apa kata malaikat? Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu engkau yang mempunyai penyakit kulit, kusta, kemudian engkau disembuhkan oleh Allah? punya apa-apa kemudian Allah berikan kepadamu unta hingga kamu punya sekian banyak unta? Bukan. Unta-unta itu adalah peninggalan dari orang tuaku. Lihat betapa kufurnya di atas nikmat Allah. Maka apa kata malaikat? Kalau kamu berdusta, Allah akan kembalikan engkau kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat datang kepada laki-laki yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Dengan jawaban yang sama pula dia mengatakan, "Hada kabirun an kabir." Ini adalah warisan dari bapak-bapakku dahulu. Maka malaikat pun berkata, kalau kamu berdusta, daripada dua orang temanmu yang telah dikembalikan kepada keadaannya semula. Ya subhanallah, sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu detik hilang semua. Berapa banyak saudara-saudara kita yang punya gedung tinggi, rumah tinggi, mewah. Begitu datang musibah, tsunami habis semua. Datang gempa roboh semua. Datang tanah terbelah, tanah menjadi lautan. Apa yang kita banggakan dari harta kita? Maka jangan pernah sombong. Selalu bersyukur kepada Allah. Gunakan nikmat yang Allah berikan itu. Karena nikmat itu adalah amanah dan itu ujian. Apakah kita bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya menjadi hamba yang kufur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teruslah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang lapang saat ditimpa dengan musibah, saat ditimpa dengan ujian kemiskinan karena dan nasi wa iyyakum saya menasihatkan kepada diri saya dan ikhwah Jemaah Jumat sekalian, bagi yang sekarang Allah telah berikan kelapangan, kemudahan urusan, hendaknya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut di atas jalan Allah. Bagi Allah berikan kejabatan, kedudukan yang tinggi, bantu saudara muslim yang lainnya. Mudahkan urusan mereka. Dan bapak-bapak yang punya jabatan di sini mudahkan untuk urusan ibadah kaum muslimin karena itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sombong, janganlah menjadi hamba yang kufur hingga kemudian memberikan kesusahan, menyusahkan urusan ibadah saudara muslim yang lainnya. Mudahkan urusan saudara muslim yang lainnya apalagi dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajj. tada'anna danban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala aduan illa qasantah Allahumma rabbana afrik alaina sabra wa thabit aqdamana ansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma rabbana aslihna wa aslih ulata umurina Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Aqimissalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.